Kala Buraidah Ibn Husayn Siapa bila lihat footnote Dia adalah seorang sahabat Buraidah Ibn Husayn Al-A'rad Al-Aslami Aslama Asma al-Hijrah masuk Islam pada saat tengah-tengah hijrah tengah-tengah Nabi hijrah mungkin. Muqaddimah wassalam. Dan dia tiba ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Uhud setelah perang Uhud dan ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 16 peperangan dan beliau ikut perang untuk menaklukkan Khorasan di zaman Utsman dan beliau berdomisili di Basrah setelah ditaklukannya kota Basrah. Kemudian beliau tinggal di satu daerah namanya Marwa sampai meninggal di masa pemerintahan Yazid tahun 63 Hijriah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya alimuhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat jika pergi ke kuburan ayakula qailuhum supaya mengatakan assalamu ala ahli jia keselamatan untuk penghuni perkampungan ini dan fat yang lain assalamualaikum ahli diari keselamatan semoga untuk kalian wahai penghuni kampung ini minal mu'minina wal muslimin dari kalangan orang-orang yang beriman dan berislam. Wa inna insyaallah bikum lalahikun dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami memohon untuk Allah kepada Allah untuk kalian, untuk kami dan untuk kalian al-afiyah keselamatan. Ya, oleh muslim. Maka di sini dalil disyariatkannya membaca bacaan semacam ini ketika datangi kuburan. Dan di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya orang yang meninggal itu mendengar. Bagaimana kemarin telah kita singgung. Di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan ulama yang berpendapat bahasanya malaikat itu e, orang yang mati itu mendengar omongan orang yang hidup yang ada di dekat kuburnya. Alasannya dari mana wajul istidlalnya dari aleiko karena menggunakan kap khitab kamu keselamatan untuk kalian untuk kamu nah, ini berarti eh, hidup karena diajak bicara gitu Namun yang benar mayit itu tidak mendengar teriakan orang yang hidup di sampingnya. Sedangkan alaikum maka yang diajak bicara itu belum tentu mendengar. doa melihat hilal di sana disebutkan Rabbi wa Rabbika Allahu wa hilal Rabbku dan Rabb kamu adalah Allah hilal tidak mendengar Kemudian nas'alullah lana walakum al-afiyah. Di sini dalil bolehnya mendoakan diri kita di kuburan. Karena di sini nas'alullah lana. Kita mendoakan kebaikan untuk orang yang berziarah di kuburan itu bisa boleh namun nanti akan dirinci oleh Syekhul Islam nanti ada pembahasan dari Syekhul Islam merinci eh, kapan boleh dan kapan tidak boleh bisa boleh dan bisa tidak boleh rinciannya nanti akan disampaikan Dan dilihatkan Aidan dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja ilal maqbara pergi ke pekuburan lalu mengatakan Assalamualaikum daraqamin mukminin, Wa inna insyaallah bikum lahikun Dan dilihatkan juga dari Aisyah dalam hadis yang panjang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Sini Jibril akan datang kepadaku lalu mengatakan inna Rabbaka ya'muruka wahai Muhammad kata Jibril ini Rabbmu memerintahkanmu untuk mendatangi penghuni kubur Al-Faqih fastaghfir lahum dan engkau memohonkan ampun untuk mereka. Kalau tak Aisyah mengatakan, Kultu aku katakan pada Nabi, Kaifa aku ya Rasulullah Apa yang aku katakan ketika aku ziarah kubur Rasulullah Kata Nabi kuli katakanlah assalamu ala ahla diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullah mustaqdimina minkum minna wal Semoga Allah menyayangi orang-orang yang duluan di antara kami dan orang-orang yang belakangan. Baina insyaallah bikum lahikun. Dan di sini adalah dalil menunjukkan wanita boleh ziarah kubur. Digunakan oleh sebagian nama untuk menyatakan sebagian perempuan boleh ziarah kubur karena Aisyah bertanya bagaimana aku katakan jika aku ziarah kubur dan Nabi tidak mengatakan kamu tidak boleh ziarah kubur maka Nabi katakan kuli katakanlah demikian dan demikian dan ulama yang melarang wanita ziarah kubur secara mutlak mereka melakukan takwil terhadap hadis-hadis semacam ini namun takwil-takwil yang jika dipertimbangkan terlalu memaksakan diri bagaimana bisa bisa dibaca di Fatul Majid takwilnya terlalu memaksakan diri Dilihatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah, kalau Aisyah mengatakan, Fakat tuh aku kehilangan Nabi. Fakoda artinya kehilangan. Ternyata Nabi dipakai. Dan di sana Nabi berdoa, Assalamualaikum ahla da, darin dari mukminin dari kaum mukminin antum lana fa'atun kalian adalah pendahulu kami Wanah nubikum lahikun dan kami akan menyusul kalian Ya Allah janganlah kau cegah kami untuk mendapatkan pahala mereka karena meninggalnya mereka karena mendapatkan musibah dengan meninggalkannya mereka dan janganlah engkau fitnah kami engkau sesatkan kami dengan melakukan maksiat, niyahah dan yang lainnya setelah meninggalnya mereka. Dari mana Abbas radhiyallahu anhu maqal Mar Rasulullah Rasulullah SAW melewati Di kuburil Madinah Beberapa kubur di kota Madinah saat Fa'akbala alaihim wajihi lalu Nabi menghadapkan wajahnya ke arah mereka kubur-kubur ini sambil mengatakan assalamualaikum ya ahlan ya ahlal kubur. Maka di sini dalil bahasanya doa tadi assalamualaikum dan seterusnya tadi bukan hanya untuk ziarah kubur, namun demikian juga ini ada doa ini berlaku untuk melewati kuburan Jika orang itu jalan lewat kuburan bukan e, orang yang sengaja ziarah namun melewati karena di sini disebutkan mara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburil Madinah lewat orang lewat di samping kuburan dia jalan di dekat kuburan maka disyaratkan untuk membaca doa semacam Ya Rasulullah walakum Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian Antum salafuna wa nahnu bil asar Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah bil asal belakangan Ini dalil bahasanya makna salaf secara bahasa adalah pendahulu dan ada juga dalil bolehnya mendoakan diri kita di kuburan namun nanti akan dirinci jadi kalau Imam Ahmad dan Tirmidzi kata Tirmidzi hadis Hasan Rorik Bukan sahabat anhu dan terdapat yang sahih dari Nabi bahwasanya setelah perang Uhud 8 tahun setelah perang Uhud dan di sana dalam perang Uhud terdapat syuhada Uhud kharaja ila syuhada maka Nabi pergi ke makam para syuhada Uhud lalu Nabi mensolati mereka bagaimana Nabi sholat jenazah punut ya, dihatikan oleh dalam sahihain ini 8 tahun setelah perang Uhud Nabi itu pergi ke makam-makam syuhada Uhud kemudian mensolati mereka sebagaimana sholat jenazah. Dan dia oleh Abu Dawud dari Utsman bin Affan radhiallahu anhu beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai minta mayit dari memakamkan mayit wakaf alaih maka Nabi berdiri di dekat makamnya lalu mengatakan istaghfiru li akhikum mohonlah ampun ampunan untuk saudara kalian dan mintalah untuk saudara kalian tasbih keteguhan dalam menjawab fa al an yus'al karena dia sekarang ditanya maka di sini dalil bahasanya jika mayat itu dimakamkan maka dia ditanya setelah dikuburkan karena Nabi mengatakan al an yus'al karena di sini bukan disyariatkannya berdoa setelah jenazah dimakamkan dan isi doanya adalah memohonkan ampun dan agar diberi kekuatan kemantapan untuk menjawab dan di sini dalil disyariatkannya pemimpin atau seorang tokoh untuk mengingatkan orang-orang yang mengantar sampai ke, kuburan agar mendoakan mayit setelah selesai dimakamkan. Dan ada sini dalil bahasanya yang lebih tepat berdoa setelah dimakamkan, setelah jenazah itu dimakamkan itu sambil berdiri. wakofa alaihi, sambil berdiri di dekatnya. yang lebih tepat adalah sambil berdiri karena Nabi berdiri meskipun ini juga tidak wajib al-fi'lu al-mujarrad itu dalal istihbab Dan yang lebih tepat adalah doa ini adalah sendiri-sendiri. lihat footnote hadis ini dikasih judul bab oleh Abu Dawud babul istighfar indal qabr lil mayyit bab memohonkan ampun di dekat kuburan untuk orang yang sudah meninggal artinya disyariatkannya memohonkan ampunan di dekat kuburan untuk mayit yaitu setelah dimakamkan sedangkan al-hakim meletakkannya di bab babul istighfar wa su'ali tasbid lil mayyit inda dafni memohonkan ampun dan meminta agar diberi kemantepan inda dafni berdasarkan hadis maka inda dafni ini maknanya adalah ba'da dafni setelah dimakamkan kemudian lihatkan Waruya hadisun dan dilihatkan satu hadis yang dinilai sahih oleh Ibn Abdul Bar. Anahukal Ibn Abdul Bar e, Nabi mengatakan, "Ma min rajulin tidak ada seorang pun yang yamuru bi qabri rajulin yang melewati kuburan seseorang karena arifu di dunia yang si mayit itu mengenalnya ketika di dunia Faisalim alaih lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya ila radallahu alaihi ruhahu kecuali Allah akan kembalikan roh si mayat ini hatta yarudda alaihi salam sehingga si mayat ini bisa menjawab salamnya Lihat footnote Kata Syuti di Jami' Sahih Hadis ini dilihatkan oleh Al-Khatib al di dalam tarikh Ibn Asakir Asal eh, Ibn Asakir dari Abu Rairah namun lafadznya ma min abdin kata al-manawi dalam sarah jami' sahir yang judulnya Faidul Qadir kata Ibnu Jauzi hadis ini tidak sahih maka kemudian Al-Manawi mengatakan wa afada al Hafidh Al-Iraqi akan tapi al Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahasanya Ibnu Abdul Bar membawakan hadis ini di kitabnya Al tamhid dan al-istidkar dengan syarat yang sahih dari Ibn Abbas dan di antara ulama yang mensahihkannya adalah Abdul Haq dan Albani termasuk memilih yang memilih untuk mendaifkan hadis ini. Maka di sini diperselisihkan ya, statusnya ya ada hadis yang menceritakan bahasanya jika ada mayat ya. jika kita kenal dengan seorang mayat kemudian kita lewat kuburnya dan kita mengucapkan salam maka Allah akan membalikan rohnya agar dia bisa menjawab salam kita itu selesaikan sebagian ulama mengatakan yang sebenarnya lemah semacam Ibnu Jauzi dan dan Al Albani namun Rasulullah mengatakan hadis ini sahih macam Ibn Abdul Bar dan Abdul Haq maka seandainya hadis ini sahih maka di sini dalil tadi kita sampaikan biasanya salam untuk penghuni kubur itu tidak harus untuk untuk orang yang ziarah kubur lewat juga disyariatkan untuk mengucapkan salam mamin abdin muru di kubri rajul melewati Waruya fi talqinil mayyit tak dafni hadisun fihi nazar dan diriatkan tentang masalah mentalkin mayit setelah dimakamkan ada satu hadis namun hadisnya fihi nazar perlu dikaji ulang Lakin amila bi akan tapi hadis tersebut diamalkan oleh banyak orang dari penduduk Syam di masa silam. Ditambah di samping mereka melihatkan hadis tersebut. Karena banyak ulama di masa silam yang mengamalkan Walidhalika karena itu yaitu karena amila bi rijalun min ahli syam istahabbahu aktau ashabina. Nah, kita sahabat-sahabat kami menganjurkan talqin ba'da dafni mayoritas Hanabila itu menganjurkan talqin ba'da dafni itu dianjurkan aksar asabila ya. aksar Hanabila demikian juga ulama-ulama yang lain hmm? ya, berarti bid'ahnya diperselisihkan insya Allah yang tepat bid'ah. Lihat footnote satu. jadi maksud talqin mayat di sini adalah ayat kefarajul. Ada seorang yang berdiri di dekat kubur mayat lalu mengatakan ya bulan ingatlah demikian dan demikian. kata Syekhul Islam Aksarul Hanabilah menganjurkannya Dan sebagian ulama melarangnya mereka membid'ahkannya dan yang lebih tepat adalah bid'ah karena yang jadi dasar adalah hadis yang hadis, hadis yang lemah yang dikatakan oleh Said bin Mansuk dalam sunannya dan itu lemah sebagaimana yang disebutkan di Bulul Marok hadisnya ada di Bulul Marok lewat di pinggir maka eh, maka yang namanya istihad itu boleh jadi hukumnya bid'ah bagaimana ulang ulang kita sampaikan boleh jadi itu ulama beristihad dan hasil istihadnya adalah keliru dan bid'ah Kamu ulamanya tidaklah tidaklah berdosa dengan dengan itu namun orang yang sudah tahu kalau ini adalah tidak benar dan mengamalkannya itu yang yang, yang tercela. Dan insya Allah ini adalah khilaf-khilaf yang lemah Sehingga boleh ingkar muka tafsir anil hadis kalau mau uh, mau mau mau mau mengetahui atau rincian tentang hadis tentang masalah talqin ma'id pada tafni maka rinciannya bisa dilihat di kitabnya An Nawawi yaitu Al Afka lebih rinci lagi juga ditambah dengan sarahnya Al nah, Al karena An Nawawi itu punya sarah namanya Al Futuhat Ar empat jilid beban Ibn Alan yang nulis Ibnu Alan. Alat Asqarani An itu memiliki saraf Asqarani Ibn Alan dan punya takhid takhidnya Ibnu Hajar. Dan di Futuh atau Obania ini banyak eh, masalah hadisnya banyak ngutip takhidnya Ibnu Hajar. Hada demikian wa nahwu dan semisalnya yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan oleh Nabi untuk dikerjakan umatnya yang hendak kuburan muslimin untuk kubur kaum muslimin setelah dimakamkan dan pada saat menziarahinya dan pada saat melewatinya Islam mengatakan indah ziaratihim wa indah murur bihim dengan menjarinya dan melewatinya. Inama huwa tahiyatul mayyit. Hanyalah penghormatan untuk mayit sebagaimana orang yang hidup diberi penghormatan. Dan doa kebaikan untuk mayit sebagaimana orang yang hidup juga didoakan dengan doa kebaikan. Kita salat alaihi qabla dafni au ba'dahu. Jika mensolati mayit sebelum dimakamkan ataukah setelah dimakamkan boleh sholat sholat jenazah setelah jenazah dimakamkan bahkan Nabi 8 tahun setelah dimakamkan ya sudah ada uhud mensolati lagi ini dan bagian dari doa untuk mayat itu isinya ini di dalam bagian doa untuk mayat ada doa orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana mensolat mensolati jenazah di dalamnya terdapat doa lil musalli untuk orang yang sholat dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan taksisil mayat berdoa dan mengkhususkan doa untuk mayat. Maka ini semua pemakanan mislahu dan perbuatan-perbuatan semisal itu adalah termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktekkan oleh as-sabiqun al-awwalun. Inilah yang disarankan untuk kaum muslimin Fidalika berkaitan dengan hal itu dan yang dipaksakan oleh kaum muslimin Di sisi kubur Nabi SAW Atau kubur yang lainnya Diriratkan oleh Ibn Battah dalam kitabnya Alibana Kata Syekhul Islam dengan sanat yang sahih yang footnote siapa beliau Ubaidillah bin Muhammad punyanya Abu Abdillah Al-Akbari yang terkenal dengan sebutan Ibnu Battah seorang ahli fikih pakar hadis dan termasuk kibar ulama besar dalam barisan Hanafilah. beliau punya karya-karya yang banyak lebih dari 100 karya di antaranya adalah Asar wal Ibana ala usul diana. Ada juga tentang kitab masalah tafarotul Uzlah Tentang masalah hukum uzlah Dan tentang haramnya khamar pada khina wal istima ilaih Celaan terhadap nyanyian dan mendengarkan nyanyian Lahir tahun 304 Hijriah Tufiya meninggal tahun 600 Ya. Oh bukan, bukan ya. Enggak. Uh, Tufiyah 387. Dengan syarat yang saya kata Syaikhul Islam dan Mu'ad eh, Mu'ad bin Mu'ad dia mengatakan hadasan Ibnu Aun Kalau dia mengatakan salah rajul nafi ada seorang yang bertanya pada nafi Hal karena Ibnu Umar salim alal kubri. Apakah Ibnu Umar itu mengucapkan salam untuk kubur? Kata Nabi memang benar. Aku melihat Nabi 100 kali atau lebih dari 100 kali mendatangi kubur lalu berkata di dekat kubur assalamu ala nabi oh, kuburnya maksudnya kubur nabi assalamu ala nabi assalamu ala abu bakrin assalamu ala abi Rafirat dan Uhud dan yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad Muhtajjan biha dan Imam Ahmad berhujah dengannya Wal istijad fa'un min tashih Wal istijad fa'un min tashih Dan berdalil itu adalah turunan dari mensahihkan Imam Ahmad berhujah dengannya artinya Imam Ahmad ya Ya, setelah mengucapkan assalamu ala nabi, summa yansarif, kemudian Ibnu Umar pergi. Dan asal ini dia kelima Malik dalam muatta. Maka di sini dalil bagaimanakah yang dipraktekkan oleh para sahabat ketika menjarai kubur Nabi. Cuma sudah mengucapkan salam setelah itu pergi. Adalah kemudian mereka berdoa atau kemudian melakukan bagi ritual. Waziratul kubur dan ziarah kubur adalah satu hal yang dibolehkan secara umum. Meskipun itu kuburnya orang kafir. Dalil bolehnya ziarah kubur orang kafir. Dan saya muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istighfar terapi. Aku minta izin pada Allah untuk mendoakan ampun untuk ibuku. Falam udanli, namun aku tidak mendapatkan izin. Dan aku minta izin pada Allah untuk menziarah kubur ibuku dan faudinali lalu diizinkan untukku. Maka ada sini dalil bolehnya ziarah kubur orang kafir sebagaimana Nabi ziarah e, mencari kubur ibunya yang tidak boleh didoakan artinya kafir. Wafi Aidan juga fihi dalam saya Muslim dari Abu Hurairah juga Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjung kubur ibunya Apakah maka Nabi menangis Wa abkaman man haulau dan Nabi membuat menangis para sahabat yang ada di sekelilingnya. Lalu Nabi mengatakan, Aku minta izin pada Rob untuk memohon ampun untuknya, namun tidak diizinkan. <clears throat> dan tuhu dan aku minta izin untuk menziarahi kubur kuburnya maka diizinkan. Fazurul kubur maka hendaklah kalian ziarah kubur. Fa'inah tutabirul mauta karena itu adalah mengingatkan kematian. Di sini dalil bagaimanakah para para sahabat beragama. Nabi menangis dan ketika itu ada terdapat banyak sahabat maka para sahabat ikut menangis tanpa tahu sebab kenapa Nabi menangis yang penting Nabi menangis maka kami menangis yang penting ikuti Nabi tidak tahu sebabnya Nabi nangis kemudian sahabat semuanya ikutan nangis saat kan? jadi mereka tidak tahu kenapa kamu nangis tidak tahu jelas Nabi nangis ikut nangis setelah selesai nak nangis baru diceritakan kenapa kok nangis. Kita di mohon ampun, minta izin sama Allah untuk tidak akan ibunya, nggak boleh. Nah itu kemudian jadi sebab Nabi nangis. Nah, baru siapa tahu. Maka demikianlah al-ittiba. Tidak harus tahu hikmahnya dan sebab. Dalam Sahih Muslim dari Buraidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah tukum dulu aku larang kalian dari nah, untuk melakukan ziarah kubur, fazuruha maka sekarang ziarah kubur. Silakan ziarah kubur. Jadi kalau Ahmad dan Nasai, Faman arada ayazura, siapa yang ingin ziarah kubur, fal yazur silakan silakan ziarah, namun jangan mengatakan hajra perkataan yang terlarang. Lihat footnote 5. Wa nahaitukum an jaratul kubur fasuruha wala takul taqul hajra. Isnadu sahih. Apa itu hajar al-kalam al-qatih? Kata-kata yang buruk. Apa yang maksud kata-kata yang buruk dijelaskan oleh asy di Al-Um bisa mendoakan kecelakaan musubur dan kecelakaan waniyah dan meratap di kuburan. Silakan jangan kubur namun jangan meratap di jarak kubur dan merangkang di jarak kubur pada saat jarak kubur. Jarak kubur. Jika Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, silakan sekarang ziarah kubur fa innaha kumul akhirata karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk ziarah kubur dan nahi setelah dulunya melarang. Wa alala dan Nabi menyebutkan alasan kenapa Nabi mengizinkan ziarah kubur. Nabi sebutkan alasannya karena ziarah kubur itu tudakirul mauta, mengingatkan kematian dan mengingatkan kampung akhirat. Dan Nabi memberikan izin dengan izin dalam bentuk umum. Fazuha. Maka ini berlaku untuk ziarah kubur muslim dan kafir. Maka dalil bolehnya ziarah kubur orang kafir pertama adalah Nabi ziarah kubur ibunya dan yang kedua adalah hadis-hadis yang memerintahkan untuk ziarah kubur dan itu dalam bentuk umum. Fazurul kubur fa inna tudakrul mauta Nabi tidak menyatakan kubur muslim cuma fazurul kubur ziarahlah kalian pada ziarilah silakan jarak kubur bentuk umum Wasabab dan sebab datangnya hadal labdu hadis ini yujibu mewajibkan termasuknya kuburnya orang kafir biasanya kuburnya orang kafir itu masuk kenapa? karena sababul wurud Nabi mengatakan fazurul kubur fa'ina tuzakrul tuzakrul al-maut itu adalah kuburnya ibunya berkaitan dengan jarak kubur ibunya Wasabab qatiyatul dukhul. Dan sebab datangnya satu, satu hadis itu termasuk dalam bagian hadis tersebut. Kemudian wal ilah dan ilah. Kenapa ziarah kubur disyariatkan? Yaitu mengingat kematian dan akhirat itu ada fidalika kulihi dalam semua kubur, baik kubur muslim ataupun kubur kafir. Wafat kan aja Nabi SAW Alaihi Wasallam datangi kubur ahli fakih dan Nabi SAW pun suka mendatangi kubur uh, eh, fakih dan suhada Uhud untuk mendoakan mereka dan memohon ampun untuk mereka. Nah kalau yang ini kalau untuk doa agar kubur yang untuk doa fadal makna maka hal ini yaitu doa mendoakan itu khusus untuk bil muslimin kuburnya kaum muslimin tidak kuburnya orang-orang kafir maka kalau maka jarak kuburnya orang kafir maka tujuannya cuma satu yaitu untuk mengingat kematian dengan akhirat kalau ziarah kubur muslim maka tujuannya dua. Mengingat kematian dan mengingat akhirat dan yang kedua adalah mendoakan yang telah meninggal. Fahati ziarah maka ziarah ini yaitu ziarah kubur adalah untuk mengingatkan akhirat itu jika kuburnya adalah kuburan kafir. Atau untuk memberikan penghormatan pada mereka dan mendoakan mereka. Di samping untuk melihat akhirat jika itu kubur muslim. tidak tidak sunnah inilah yang diajarkan oleh sunnah. Kama takut dan sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Fakat ikhtalaf ashabuna dan para sahabat-sahabat kami yaitu ulama Hanabilah berselisih. Waghairuhum demikian juga di luar Hanabilah berselisih apakah boleh bersafar untuk ziarah kubur. Ala kalau ala kaulain ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak dibolehkan wal musafaratu li ziaratiha maksiat berpergian untuk ziarah kubur hukumnya maksiat. Bahkan menurut Hanabila, sebagian Hanabila tidak boleh kosong sholat juga dalam jarak kubur. Nah, jika fiha dalam musafarah li ziratil kubur Ini berkaitan dengan ikhtilaf tentang kaidah. Itu kaidah rusa. apakah rusa itu hanya khusus untuk perbuatan yang mubah yang dibolehkan sehingga tidak ada rusa untuk perbuatan yang haram ataukah ataukah eh, ataukah tidak demikian Karena ulama punya kaidah biasanya rusak itu cuma khusus untuk eh, semisal safar urusan safar itu khusus untuk safar yang minimal mubah maka jika safarnya maksiat maka rusa-rusa safar itu tidak boleh diambil ada kosor ada jamak karena safar ada buka ini pendapat sebagian ulama. Ini kaidah yang dianut oleh sebagian ulama. Maka berdasarkan kaidah ini, maka jika telah dihukumi bahasanya safar untuk kubur itu maksiat, maka tidak boleh pasar, tidak boleh jamak, tidak boleh buka puasa. Jika itu Ramadan. Dan sebagian ulama tidak menerima kaidah ini mereka mengatakan bahasanya proses oh, safar itu berlaku baik safarnya itu maksiat ataukah safar mubah atau safar ibadah semuanya sama itu boleh ambil rusak ya apakah rusak itu berkaitan dengan maksiat atau tidak nah ini kaidahnya berbeda pendapat maka nanti hukumnya juga hasilnya beda. Nah ini kaidah ini perbedaan kaidah ini disebabkan perbedaan tafsir. mazhab ini adalah turunan dari perbedaan masalah tafsir. Tafsir tentang bolehnya makan bangkai untuk orang yang terpaksa. satu wajahmu pada mulai mizir sama uzil lagi beririlah faman itu roh gairah barin wala adin wala isma alaih faman itu roh gairah barin wala adin wala isma wala isma alaih faman itu roh maka siapa yang terpaksa gairah barin tanpa berok wala adin tanpa melampaui batas fala itma alaih maka tidak ada dosa baginya Pamentro saya barin. Nah, apa makna barin di sini? Tafsirnya ada dua. <coughs> Nah, ada ada ulama yang menafsirkan bahwa barin itu adalah leisa minal burak kalau buka bukan orang yang memberontak terhadap penguasa. Ini ada yang menafsirkan demikian. Sampai ada yang menafsirkan Rebarin ayu ghairu talabin aklahu aklaha orang yang tidak mencari-cari untuk bisa makan bangkai Nah, berdasarkan penafsiran barin itu adalah buruk terhadap penguasa. Maka ber, maka menurut penafsiran ini maka seorang pemberontak itu ketika seorang pemberontak terhadap penguasa kemudian dia kelaparan tetap tidak boleh makan pakai. Kenapa? Karena dia maksiat keadaan dia keadaan dia adalah keadaan maksiat boleh makan bangkai makan bangkai itu yang orang yang nggak punya maksiat yang nggak yang tidak dalam keadaan maksiat Nah dari itu kemudian dikiaskan Maka berarti Rusah berdasarkan kias Maka rusah itu adalah berlaku Jika tidak untuk perbuatan haram. Kalau perbuatannya haram, maka tidak berlaku usah. Ya, orang safar melakukan perbuatan eh, safarnya safar yang haram, safar untuk untuk merampok di tempat lain itu tidak boleh, tidak boleh buka, tidak boleh ini, tidak boleh kosong sholat dan seterusnya ini asal muasalnya dari Pemetur ghaira barin wala adi Itu asal muasalnya Namun ulama yang mengatakan barin di sini maknanya dilakukan bukan tidak ada hubungannya dengan buruk, tidak ada hubungannya dengan memberontak pada penguasa dan ini yang lebih kuat. Barin di sini artinya adalah mencari-cari alasan untuk makan bangkai. Maka menurut penafsiran yang kedua ini maka mereka mengatakan bahasanya orang yang terpaksa apapun keadaan terpaksa baik dia pemberontak atau yang lainnya maka dia boleh jika terpaksa boleh makan tangkai maka usaha itu tidak dikaitkan dengan apakah ini keadaan maksiat ataukah tidak dan pendapat ini yang lebih kuat boleh justru kasar salat fiha maka tidak boleh kasar salat fiha di dalamnya yaitu fil musafara li ziyaratil kubur ini ada pendapat Ibnu Bata dan Ibnu Aqil dan e, dari Hanabilah di antara ulama Hanabilah yang mengatakan tidak boleh Ibnu Bata dan Ibnu Aqil dan yang lainnya kenapa safarnya dihukumi maksiat li'an nahada safar bid'atun karena safar ini hukumnya adalah bid'ah tidak ada di masa salaf. Wa mustamilon dan perbuatan ini tercakup ala masayati min ma'ani nahi. tercakup dalam masayati apa yang akan kita sampaikan tentang hal-hal yang terlarang berkaitan dengan jarak kubur dan alasan yang lain karena dalam sahihain dari Nabi SAW Nabi mengatakan satu hal Tidak boleh orang itu mengikat pelana hal itu pelana unta. pelana unta itu diikat kapan ketika mau safar ketika orang itu pergi jauh maka tidak boleh pelana unta diikat artinya ini adalah kinaya. ini namanya kinaya. kalimatnya apa mengikat pelana unta maka bahirnya nggak boleh mengikat pelana unta. namun bukan itu yang dimaksudkan namun yang dimaksud adalah safa baik naik onta ataupun tidak naik onta. Ini namanya kinaya. Memaksudkan suatu hal namun dengan kata-kata lain. Kecuali untuk tiga masjid, masjid al Haram, masjid al Aqsa dan Masjidku ini. Maka larangan ini ya umum mencakup safa untuk masjid wal masyahid atau kubur orang saleh. Dan semua tempat yuk satu safa ila ainihi litakarob dan semua tempat yang orang itu bersengaja berpergian ke sana ke tempat tertentu tersebut litakarob untuk takar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang dilarang itu bukan bepergian di semua tempat, namun apa? Tempat yang ila ainihi tempat pada pada tempat tertentu dan ya, itu tujuannya untuk takar, bisa. Dan yang dituju itu adalah ain tempat, ainul makan. Maka safar untuk talabul ilm itu tidak termasuk karena untuk talabul ilm itu tempat itu bukan bukan yang dituju, namun guru. Seandainya dia pindah, ya nanti safarnya pindah. Ya. Safarnya pindah, mengikuti gurunya, bukan tempatnya. Berarti yang dituju bukan ainul makan. Safar untuk silaturahim itu tidak masuk Kenapa? Karena yang dituju itu bukan ainun makan, namun saudaranya. Kalau saudaranya pindah tempat, gimana safarnya? Apa masih ke sana? Enggak, ya. Lain tempat. Maka bukan tidak termasuk safar untuk cari duit misalnya untuk cari nafkah. Cari nafkah kan ibadah. Siapa untuk cari nafkah itu tidak ainul makan. Seandainya kok di sini malah bangkrut di situ, nanti akan pindah ke tempat yang lainnya. Maka bukan ainul makan, bukan tempat yang dituju. seorang yang tidak menerima hadis ini mengatakan bahwa kalau begitu safa tolabul ilmu itu berarti tidak boleh safa untuk silaturahmi berarti tidak boleh tidak yang dimaksudkan kata sahul Islam kullu makanan yuksat as safa ila ainihi ila ainihi takar dalil dengan e, dalil dalil kalau itu adalah untuk semua tempat bukan hanya masjid dalilnya adalah pemahaman sahabat yaitu sahabat Basra bin Abi Basra al-Ghifari lama ra'a ketika melihat Abu Hurairah pulang dari tuh gunung tuh yaitu gunung yang Allah berbicara dengan Musa di sana. Kalau maka Basra bin Abi Basra mengatakan la ra'aituka seandainya aku melihatmu sebelum engkau datang ke tu la ta'ti engkau tidak akan datang ke tu Ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusadrihan ila ila salasi salah salasati masajid. Ayat 6 kisah ini Basrah bin Abi Basrah ini ada dalam riwayatnya Malik dalam Muwatta. di dalam lafadznya dalam lafadznya Malik dalam lafadznya Muwatta yang disampaikan oleh Abu Basrah adalah nah, disampaikan oleh Basrah Abu bin Abu Basrah adalah la tukma al ah, matiyu uh, itu kendaraan kendaraan tidaklah boleh digunakan kecuali ke masjid juga ini eh, kisah ini ada dalam riat Nasai dan para adalah sahih. Sisi pendalilannya maka lihat fakat fahimah sahabi maka sahabat Basrah bin Abi Basrah memahami dan dia adalah yang meriatkan hadis bahasanya tur dan tempat-tempat yang semisal yaitu makomatul ambiya nah, tempat-tempat yang pernah ditempati oleh para nabi itu tercakup dalam keumuman hadis. Dan tidak boleh orang itu safar ke sana. Sebagian tidak boleh safar ke masjid selain tiga masjid. Dan sisi pendalian yang lain. Di samping pemahaman sahabat, jika safar untuk ke rumah Allah, ke masjid yang selain masjid yang tiga tidak dibolehkan. Padahal qasduhu li ahli misrihi penduduk kampung itu itu jika pergi ke masjid itu maka terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya dianjurkan kalau penduduk kampung itu untuk pergi ke masjid ini hukumnya bisa dianjurkan dan bisa wajib namun kalau penduduk luar kampung sehingga safar tidak boleh Maka dan terdapat tentang fikosfil masjid tentang minal fadli tentang fadli keutamaan qasdul masjid pergi ke masjid malah yusuf pahala ya nggak bisa dihitung setiap satu langkah itu menghilangkan dosa mengangkat derajat dan seterusnya Nah demikian itu masjid. Nah, selain masjid yang tiga tidak boleh. Padahal pergi ke masjid aslinya banyak keutamaannya. Dan itu jika orang situ itu bahkan hukumnya bisa wajib atau dianjurkan. Itu, itu masjid tidak boleh. Karena itu rumah Allah. Fasafar ila buyuti ibadi maka safar untuk ke tempat rumah bukan rumah Allah yaitu kuburan yaitu kuburan Allah Allah ya juz maka lebih layak untuk tidak boleh Wal ini pendapat yang kedua di antara Hanabilah anau yajuzu safar ilaiha, boleh bersafar ke kubur. Bersafar untuk ziarah kubur. Qala ta'ifatu minal mutaakhirin. Ini disampaikan oleh sejumlah ulama, ulama-ulama belakangan. Artinya kata Islam saya tidak menjumpai ulama mutaqaddimin yang membolehkan semacam ini. Di antara yang membolehkan adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Dan footnote. Namanya aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Anak, bapak, kakek sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad gampang hafalkannya siapa namanya Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali tentang kenapa disebut Ghazali terdapat perselisihan kenapa dia disebut Ghazali ada yang mengatakan itu nama tempat Ghazala namun pendapat yang lebih kuat ini adalah karena pekerjaan bapaknya bapaknya adalah Ghazal bukan tenun Atusi yang berasal dari eh, daerah Tus. Kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya nah, Abu Muhammad. <laughs> Namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, Kakaknya Muhammad. Apa kan? Ingatnya. Abu Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Melakab digelari Hujatul Islah. Lahir tahun 450 min fuqaha syafi'iyah termasuk ahli fikih dalam mazhab syafi'i kalau dalam masalah fikih itu adalah rujukan itu adalah referensi dalam mazhab syafi'i untuk masalah fikih itu termasuk referensi bahkan termasuk referensi pokok statusnya di Syafi'iyah itu kayak Ibnu Qudamah di Hanafilah. Statusnya Abu Ahmad Ghazali itu di Syafi'iyah itu kurang lebih seperti Ibnu Qudamah di Hanafilah. Ibnu Qudamah itu punya beberapa karya yang semuanya dipakai. Itu punya Murni, punya Kafi, punya eh, Umdah, Umdah Tulfik punya Umdatul Fiqh Al-Kah, uh, Al-Kafi kemudian Al-Mughni terus ini jadikan jadikan referensi belajar kalau orang itu orang itu belajarnya dasar maka dia belajar Umdatul Fiqh ini mudah untuk dasar untuk kelas pemula menengah kafi eh, yang paling tinggi al-murni ini jadikan dari bukunya itu jadi buku apa buku pegangan untuk pemula bukunya ini menengah bukunya itu tingkat lanjutan bukunya itu itu buku Qudamah demikian juga Ghazali Ghazali itu punya beberapa buku yang jadikan semacam itu semisal itu untuk dasar belajar madhab syafi'i punya ini naik lagi tapi saya nggak hafal eh, eh, judul-judul bukunya yang jelas salah satunya al-wajiz al-wajiz itu kan nggak salah untuk pertengahan apa ya menengah al-wajiz versi syafi'i Maka beliau punya beberapa buku dan itu jadi untuk pemula bukunya belajar ini pakai bukunya Ghazali yang ini nanti menengah itu yang tingkat lanjut itu. Lalu musonafat beliau punya banyak karya dalam fikih dan usul fikih serta filsafat. Walau istir walau la istighalu bil falsafah tasawuf seandainya beliau tidaklah menyibukkan diri dengan filsafat dan tasawuf laka lahu sya'nun a'zam min makana tentu beliau punya kedudukan martabat yang lebih tinggi daripada kedudukan yang beliau dapatkan Di antara karenanya dari Ihya Ini dalam masalah kesufian mustashfa ini dalam usul fikih usul fikihnya eh, Al Ghazali ini Al Wajiz dan Al Kholas kalau nggak salah Al Wajiz itu fikih Al Wajiz fi fikih Syafi'i dan Al Kholas dia meninggal tahun 505 Ulama yang lain yang membolehkan safar untuk ziarah kubur Abdul Hasan bin Abdus Al-Harani. namanya Ali bin Umar Al-Harani, Al-Faqih, seorang ahli fikih, Al-Zahid, Al-Arif, Al-Wa'id. Seorang da'i yang wa'id. Yang, yang ceramahnya ceramah-ceramah yang hubungan dengan hati dan menyentuh hati. Abu Hasan Ulida lahir tahun 511 min ulama Hanabilah dari abad Ma. Dia punya tafsir Al-Quran dan kitab apa ini namanya bacanya al mudhab eh al fil madhab apa apa meninggal tahun 559 demikian juga Syekh Abu Muhammad al Maktisi lihat footnote Memangnya di antara yang dikenal dengan punya ini Abu Muhammad al Maktisi itu adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Suruh al-Jama'ili al al Makdisi. ini penulis Umdatul Ahka. Abdul Ghani. Ini terkenal dengan punyanya Abu Muhammad al-Maqdisi. Taqiyuddin Abu Muhammad Al-Hafid Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Hambali Lahir tahun 541 Meninggal 600 Punya banyak karya diantaranya Al-Umdah Fil Ahkam umdatul ahkam dalam hadis wal ahkam wal kamal fi ma'rifati rijal dan yang lainnya Dan yang berkunya dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi itu juga Abdullah bin Ahmad Ibn Qudama Al-Maqdisi yang, yang digelari dengan Muwafaquddin Abu Muhammad dan penulis kitab al Muhni ini lain ya yang menulis kitab Al-Murni itu beda dengan menulis Umdatul Ahkam kalau meskipun sama-sama Abu Muhammad kalau penulis Umdatul Ahkam itu Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid itu penulis Umdatul Ahkam kalau Murni itu juga Abu Muhammad namun Abdullah bin Ahmad bin Qudamah penulis kitab Al-Murdi fi Fikil Hambali penulis Asanib Kathirah karya-karya yang banyak lahir tahun 541 meninggal tahun 620 duluan mana? enggak sama sama penulis Umdatul Ahkam lahirnya 541 sama ya lah, wafatnya juga berdekatan 620 sama 600 wafatnya duluan yang penulis Umdatul Ahkam. Nah dua-duanya itu yukna kunyahnya Abu Muhammad dan dua-duanya itu masyhur tinggal Hanafila di antara para ulama Hanafila. Terus yang, yang dimaksud oleh Salusam yang mana? Kata muhakik lam ajid mayuajih ayahuman maksud. Aku tidak mendapatkan Ya, fakta untuk merocihkan mana yang dimaksudkan Abu Muhammad penulis Umdatul Ahkam ataukah ya, Abu Muhammad penulis Al-Murni Nah kalau penulis kitab Al-Murni itu nulis kitab Umdatul Umdatul Fiqh nah, sama-sama punya umdah ya Allah. Jadi kalau Abu Muhammad yang Abdul Ghani itu bukunya Umdatul Ahkam. Hadis. Nah, kalau Abu Muhammad yang Abdullah itu juga punya umdah namun umdatul fiqhi. Sama-sama punya umdah. Wa ma'alim tuh mangkulan an ahadim minal mutaqaddimin. Dan aku tidak mengetahui pendapat ini dinukil dari satupun ulama-ulama terdahulu. Apa dasar mereka membolehkan safar untuk ziarah kubur? Binaan ala anal hadis dengan dasar bahasanya hadis lam yatanawal annahya ya anzali dalam mencakup larangan itu. Sebagaimana hadis la satu hal itu tidak mencakup larangan untuk safar bepergian ke beberapa tempat. Di sana ada orang tua. Itu safar untuk silaturahim wal ulama wal masyayikh dan ulama dan para syekh itu safar untuk talabul ilm wal ikhwan atau safar punya saudara fillah al ikhwan fillah safar untuk semata-mata berkunjung apa Abadul maqasid minal umur dunyawiyah atau beberapa maksud dan niat duniawi yang hukumnya mubah yaitu safar untuk talabul rizqi itu dasar kata mereka di sini tidak mencakup syafa untuk untuk talabul ilm, talabul rezeki dan seterusnya. Maka demikian juga syafa untuk ziarah kubur itu juga tidak tercakup. Itu pendapat ulama tentang masalah ini. Tapi insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama ini tidak boleh karena latu satu rihal dan ingat dasar untuk tidak bolehnya itu bukannya latu satu rihal saya di sini eh, alasan yang lain adalah lam yakun fi salah tidak ada di masa salah orang safar untuk bisa hukum maka ya meskipun latu satu hal itu termasuk dalam pembahasan ini namun itu bukan segalanya itu bukan segalanya seandainya latu satu hal itu hadis latu satu hal anggap saja nggak ada itu bisa tetap dilarang karena ada satu amal sholat yang tidak ada di masa salah maka masuk dalam kaidah kalau karena khairan tasababuna ilai ditambah lagi ada satu hal dan ditambah lagi pemahaman sahabat Lihat sahabat Basra bin Abi Basra ditambah satu lagi sahabat Ibn Umar sebagaimana di ahmad Janais ada riwayat yang lain itu sahabat Ibn Umar pun juga memahami satu tusaduriha itu dengan secara umum Semua tempat Ada orang yang datang ke tempat Ibnu Umar Mau minta izin mau pergi Satu tempat dengan tujuan semacam ini kemudian dilarang oleh Ibnu Umar kemudian beliau membacakan hadis satu satu maka yang benar adalah kabarnya adalah maksiat dan hukumnya adalah bid'ah. Hmm? ya, kan, ya Nabi itu kan mau ke Fatul Mekah. Fatul Mekah mampir. Bukan safarnya bukan min ajli jaratul kubur. Safarnya itu mau ke Fatul Mekah, tujuannya ke Mekah. Cuma sambilan. Nah, karena itu kalau sambilan boleh. Ya nggak boleh itu kalau itu jadi tujuan. Hmm? Tidak ya, bisa. Itu didudukkan di sambilan. Itu tujuan pokoknya ke sana kemudian mampir. Boleh kalau mampir. Tapi kalau ini jadi tujuan pokok, bagaimana kata sebelumnya nggak boleh. Orang kalau ke Masjid Nabawi kalau niatnya ke ziarah kubur Nabi tidak boleh. Dan kalau niatnya ke Masjid Nabawi kemudian sambil nanti sekali ya ziarah kubur boleh. Nah, Sallallahu dan nah. Hah? Kalau mau tauket ya tauket lafzi, afwan afwan. Afwan afwan kan, Boleh? Boleh. Maksudnya apa yang mau jadi masalah? kan udah gak dipakai tapi mahal juga boleh mahal juga boleh iya ini uang ini cuma satu sen zaman dulu boleh dibeli seratus ribu boleh karena sudah tidak berlaku yang nggak boleh yang berlaku harus sama Thank you.